بسم الله الرحمن الرحيم Setiap yang kita lewati ya ikhwan dari bab La budda an yuhfaz Mungkin besok kita terapkan yang tidak hafal bab yang sudah kita baca Asbaha matrudan minal majlis الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد kita masih dalam bab من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا apabila seorang beramal dia tidak beramal melainkan semata-mata karena dunia fahaluhum halul munafiqin keadaan mereka sama seperti keadaan munafiqin secara zahir mereka beribadah namun ternyata tujuan mereka dalam beribadah bukan untuk Allah namun untuk dunia sedangkan dalam beribadah tidak dibenarkan bagi seorang untuk memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala wa ma umiru illa liya'budu Allah Tidaklah mereka diperintahkan melainkan hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ala lillahi dinul khalis agama yang murni itu hanya untuk Allah sehingga seseorang yang beramal untuk dunia maka batil apa yang telah mereka amalkan habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun karena dunia ini akan sirna dan dunia ini fania setiap orang pasti akan meninggalkan dunia dan pasti akan merasakan mati oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dunia selalu dihinakan. Wamal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan la'ib, permainan semata. Lahu, perbuatan sia-sia. Karena dunia itu hina. Dan dinamakan itu dunia dari kata dunu, dekatnya dunia itu akan sirna atau dari kata danaah yang maknanya adalah kejelekan, kehinaan, kerendahan. Nah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah alaihi salatu wasallam menggambarkan hakaratu dunia. Hinanya dunia itu. Dalam banyak hadis. yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim hadis Jabir tatkala Rasulullah alaihi salatu melewati bangkai bersama para sahabat nah lalu kemudian Rasulullah alaihi wasallam menawarkan adakah di antara kalian yang mau membeli ini satu dirham nah Kata para sahabat, hidup saja mungkin kami tidak beli. Ya, karena kambing itu cacat, apalagi bangkai. Kalau kalian diberikan, maukah kalian? Ya, kami juga tidak mau ya bangkai, mau diapakan? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hada 'alaikum." Demi Allah dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bangka ini terhadap kalian. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Lau ad dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Kalaulah sekiranya dunia ini punya harga, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk kalau ada nilainya. Kita timbang sayap nyamuk itu ya, kawan. Berapa? Berapa gram itu? Hah? Timbang dengan timbangan emas. Kira-kira goyang nggak itu? Berapa itu? Nah, sangat ringan sekali. Itu pun kalau lebih berat, berharga dunia itu daripada beratnya sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan seteguk air muka bumi ini. menggambarkan bahwa dunia itu la Ya. Tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Tidak ada harga sama sekali kelebihan harta kalian, kelebihan kedudukan kalian. Namun tidak diisi dengan ketakwaan. Tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban At-Tabrani dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mat'am ibni Adam qad duriba mathalan lidunya." Sesungguhnya makanannya manusia, makanan anak cucu Adam telah dimisalkan seperti dunia. Telah dimisalkan seperti dunia. Manusia, kalau mereka makan. Hasil makanan ini kemana ya, kawan? Hah? makanan itu kemana hasilnya? Keluarnya kemana? Jadi apa? Jadi emas 24 gram sehingga berharga. Jadi apa dia? Jadi kotoran, iya kan? Nah, yang padat jadi kotoran, tinja, ya airnya jadi kencing. Nah, nah kotoran makanan, ya Kata Rasulullah SAW, wa in qazzahahu wa in mallahahu. Fanzur ila madha yasir. Coba kalau ada tinja itu kotoran. Walaupun dia berusaha memberikan warna apa saja. Biar cantik kelihatan. Nah, hidangan yang lezat. Ya, dihiasi dengan hiasan yang secantik mungkin kasih tomat sekitarnya ya. Sikan apalah nah. Hmm. nah mau dikasih kulit kambing kasih silahkan nah campur apa saja wa in mallahahu kata Nabi SAW walaupun kamu kasih penyedap rasa seenak mungkin kasihkan kasih garam secukupnya hmm? kasihkan masako, kasih apa lagi, entah apa lagi. Antum lebih tahu tentang masakan. Nah, setelah berhasil, coba rasakan. Ilama ada saya sihir. Ya, apakah ada orang mau makan? Ya, enggak ada. Subhanallah, demikian hinanya Rasulullah SAW mempermisalkan dunia itu. Jadi kalau demikian, dunia ini bukan tempat kita untuk berteduh selamanya. Bukan tempat untuk tinggal selamanya, kita akan meninggalkannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana walid dunya, ma ana walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarati thumma raha fatarakaha." Tidaklah aku ini dibandingkan dengan dunia tidaklah aku ini seperti apa terhadap dunia melainkan seperti orang yang berkendaraan, berteduh sebentar di bawah pohon. Nah, pohon itu ibaratnya dunia. Dia berteduh sebentar. Setelah itu dia pergi kembali dan meninggalkannya. Nah, orang yang tidak mau bekal, maka dia akan celaka. Ya, binasa di tengah jalan. Sebelum berhasil mencapai tujuannya. Namun orang yang berbekal, dengan bekal ketakwaan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa maka dia akan mampu melanjutkan perjalanannya hingga ke tujuannya inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana faja'aluha madha ya ikhwan فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا نعم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال di dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ta'isa abdud dinar celaka hamba emas Nah, celaka hamba dinar yang kehidupannya karena emas, kehidupannya hanya karena dinar, tidak yang lain. Dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'isa abdu dirham. Telah binasa pula hamba dirham. Celaka. Hancur. Hamba dirham itu. Hamba perak. Ta'isa abdul khamisah. Telah binasa pula hamba al-khamisah. Sejenis kain. Ya, dan sebagian mengatakan kain itu berwarna hitam. Ya. Nah. Yang ada tanda-tandanya. Ta'isa Abdul Khamila pula hamba Khamila. Sejenis pakaian, kain. Ya. Nah. Seperti kain beludru. Tahu kain beludru ya? Ah, ada rambut-rambutnya itu ya. Agak kasar. Hmm. In ya Kalau dia diberi, baru dia senang. Wa ilam yu'ta sakhita. Tapi kalau dia tidak diberi, maka dia marah. Jadi tujuannya memang karena dunia. Tujuan hidupnya karena dunia. Itu pun kalau dia beribadah, ibadah hanya karena dunia. Bukan untuk akhirah. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keadaan kaum mukminin. Kaum mukminin la yarju illa akhirah. Dalam beribadah mereka tidak mengharapkan kecuali akhirah Adapun mereka ashabud dunya la yarjuna illa lidunyahum. Mereka tidak mengharapkan kecuali untuk dunia mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab, "Bashir hadhihi al umma bis-sana wal-'izz wal-rif'ah wat-tamkin fil ardh faman amila amal al-akhirati lidunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib sampaikan kabar gembira kepada umat ini mereka akan ditinggikan kedudukannya derajat ya akan dimuliakan akan diagungkan dan akan diberikan kekokohan di muka bumi ini siapa yang mendapatkan ini orang-orang beriman dan beramal saleh dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.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 Apa janji Allah itu? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan mengokohkan kedudukan mereka di muka bumi. Allah akan berikan pada mereka khilafah yang mereka berbuat seperti berbuatnya raja terhadap kekuasaannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para aimatul tafsir. Ya, La yastakhlifannahum ay yatasarrafuna tasarruf al mamalik. tasarruf al-muluk fi mamlukatihim. Ya. Bahwa mereka akan bertindak seperti tindakan raja terhadap apa yang dia kuasai. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan agamanya itu itulah yang akan digokohkan yaitu Islam wa raditu lakum Islam dinan dan Allah ganti perasaan takut menjadi perasaan aman merasa tentram dan ini telah dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in pada awalnya mereka diteror awalnya mereka diganggu dibunuh diancam dan lain sebagainya Allah Subhanahu wa taala menggantikan semua itu dengan ketenangan, keamanan, ketenangan hidup. Apa yang menyebabkan itu? Ya buduna la yusyrikuna bi Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hal yang mustahil akan didapatkan oleh umat-umat setelahnya setelah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Bukan hal yang mustahil. Oleh karena itu Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa ayat Allah ini umum, bukan hanya untuk para sahabat, tapi juga setelahnya. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu dengan syarat apabila amalannya untuk Allah, beriman dan beramal saleh mereka tidak beribadah kecuali dengan tauhid. Adapun hamba dunia kalau tidak dikasih marah, kalau dikasih senang. Ta'isa wan tukisa maka celaka dia dan akan kembali kecelakaan itu kepadanya yakni ha, dia sendiri sudah celaka dengan itu kebinasaan akan kembali kepada dia. Ya. Ya ini binasa di atas binasa. Itu ta'isawan tu tukisa. Wa idashika syika falan kisah. Kalau dia terkena syauka, duri. ya ini ketika dia mendapatkan gangguan. Hmm? Ketika dia terkena duri, falan tuqishah, maka dia tidak mampu mengeluarkannya. Walaupun dengan pahat. Dengan pahat, mingkosh itu pahat. Falan tuqishah tidak mampu dia mengeluarkannya dengan mingkosh. Dengan pahat. Itu tidak mampu. Ya. Maksudnya apa? Orang yang sudah demikian keadaannya. Ya. Dia tidak senang kecuali karena dunia. Dan dia tidak marah kecuali karena dunia Nah, orang yang seperti ini keadaannya mesti ada pengaruh yang ada dalam kehidupannya. Dan mesti akan mendatangkan kemudaratan, itu pasti. Cepat atau lambat, ya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan orang ini kalau sudah terkena duri, sudah mendapatkan kemudaratan, gak bisa dia lepaskan. Nah, mengerikan keadaan ashabul dunia. Nah, maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Tuba li abdin. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tuba bagi seorang hamba, kegembiraan bagi seorang hamba. Berselisih para ulama apa yang dimaksud dengan tuba itu. Ada yang mengatakan nama surga, namun hadis-hadis menunjukkan bahwa ini adalah pohon. Tuba itu pohon yang ada di dalam surga. Nah. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala bahwa ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bika sungguh tuba yang akan didapatkan bagi orang yang melihatmu lalu kemudian beriman kepadamu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani wa amanabi, Thumma wa tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yaran. Tuba bagi orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Akan tapi tuba, kemudian tuba, kemudian tuba bagi orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak pernah melihatku. Dia hanya mendengarkan saja. Ya, ini bukan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasulullah apa yang dimaksud dengan tuba. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syajaratun fil jannati masiratu mi'ati amin. Yaitu pohon yang ada di dalam surga. Yang pohon itu sebesar perjalanan 100 tahun. Berjalan 100 tahun Alangkah besarnya. Thiyabu ahli jannati takhruju min akmamiha. Maka pakaian-pakaian penduduk syurga itu keluar dari salah satu bagian cabang dari pohon tuba itu. Nah, itu yang mendapatkannya siapa? Mereka ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu fatuba lil ghuraba badal islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba nah itu juga yang dimaksud adalah pohon dalam surga tuba li abdin maka dia akan mendapatkan tuba bagi seorang hamba akhadha bi anani farasihi fi sabilillah yang dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah. Yakni dia menyiapkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy'atha ra'su. Ya, rambutnya itu acak-acakan, tidak beraturan. Tidak memperhatikan dirinya, dia perhatikan jihad. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Mughabbaratan qadamah. Dalam keadaan kedua kakinya itu berdebu. Ya. Karena sibuknya dia berperang. Sibuknya dia berjihad. Tak pernah mandi. Ya. Sampai acak-acakan rambut. Tidak terurus. Kegembiraan bagi hamba yang demikian yakni dia berjihad semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia diangkat sebagai tukang jaga, ya, maka dia siap taat komando untuk menjadi tukang jaga. Wa in kana fi saqati kana fi Kalau ternyata dia diangkat menjadi pasukan paling belakang. Kalau paling belakang itu dalam pasukan apa ya, kawan? Hah? Apa? Hah? Hah? Apa? Bantur, bantur, Apa bantur? Hah? Bantuan tempur. Masih mending. Masih ada yang belakang lagi. Hah? Hah? Logistik, dapur. Ya, nggak bisa maju. Ngurusi makanan di belakang. Nah. Nah, kalau dia ditunjuk jadi itu ya sudahlah dia jadi itu. Ya, logistik. Hmm. Ya, ini maksudnya disuruh apa saja siap selama bukan dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini stadzana ketika dia minta izin. Minta izin mau minta izin, mau ini ada urusan, ada haja. Ya. Lam yu'zan lahu. Dia tidak diizinkan. Dikasih izin, enggak ada yakni tidak ada delay di hadapan mereka. Tapi dia semata-mata datang ke medan jihad karena Allah Subhanahu wa taala walaupun dia orang yang sama sekali tidak dipandang gitu. Tidak punya kedudukan. Ya. Minta izin aja nggak diizinkan. Siapa kamu mau minta izin? Beda kan kalau orang punya kedudukan, minta izin, mau pulang zuaj. Oh yes, iya, pulang cepat. Nah. Mau pulang, mau ini, mau itu. Ya diberikan izin kalau punya kedudukan. Enggak punya. Diizinkan. Tak boleh. Lam yu'dzan lah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kondisi jihad demikian rupa. Ya, bahwa memang terkadang dalam kondisi jihad kadang ada orang minta izin, ya, kadang seorang itu butuh untuk ditempatkan di bagian depan, bagian belakang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa in syafa'a lam yusyaffa. Kalaupun dia minta syafaat, tidak dikasih syafaat. Melalui perantaran siapa gitu. Gak dikasih. Ya. Apakah mungkin syafaatnya itu menerima tapi ketika disampaikan ke atasan tidak diberikan izin? Ataukah memang dia tidak dikenal dengan, yakni tidak ada orang yang memberi syafaat pada dia. Saking tidak berharganya. Ya, ini saking ya tidak punya kedudukan. Tapi dia ikhlas yang seperti ini kata Rasulullah SAW tuba kegembiraan ya kenapa karena dia ke medan jihad semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala boleh jadi seorang hamba yang tidak diketahui ya tiba-tiba meninggal ya dalam jihad tidak dikenal tidak diketahui ya ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat di sisinya boleh jadi orang yang tersohor, terhormat, ketika dia meninggal ternyata dia berjihad hanya karena dunia. Maka keadaannya Rasulullah Wasallam telah menyebutkan beberapa orang dari ahlun nar penduduk neraka padahal mereka ikut dalam peperangan. Nah, disebabkan karena mereka bunuh dirinya. Hmm, sebagaimana yang ma'ruf dari al hadith yang terdapat dalam as-sahihain. Maka di sini riwayat-riwayat ini menunjukkan pentingnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,